Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat berpuasa. Moga-moga amalan kita diterima oleh Tuhan. Dan sekarang kita teruskan kebiasaan kita yaitu menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh masyarakat kaum muslimin kepada anak Anda luar Saya harapkan supaya sudi membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih Buya atas kepercayaannya yang diberikan pada saya. Untuk surat yang pertama berasal dari saudari Yati Marto Marto Jorelo, Gang Pala 2, Strip 8, RT 1, RK 1, Bogor. Ya. Jadi ya. pertanyaannya begini Bu ya. Iya. Bolehkah kita mengambil air sembahyang dengan memakai air hangat kalau kita dalam keadaan sakit? Boleh. Sebab itu kan air itu kalau dipanaskan tidak berubah, tapi kalau dimasuki najis baru berubah. Atau sudah berubah warnanya, berubah baunya. Karena misalnya masuk kencing ke dalam nah, itu baru tidak boleh. Tapi kalau air bersih, air suci dipanaskan itu kan lebih baik. Apalagi kalau sebelah Bogor itu pagi-pagi agak dingin sedikit. Boleh saja Ananda. Tidak ada halangan. Um, untuk pertanyaan kedua dari saudari Yati ini Bu ya. Iya. Begini isi pertanyaannya. Kedua orang tua kami telah lama meninggal dunia dan kami berniat untuk melakukan ibadah haji tahun ini bila Tuhan mengizinkannya. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan Tuhan. Nah, bolehkah kami menghajikan orang tua kami yang telah meninggal itu Bu ya dengan mengupakan orang lain di sana selama kami menunaikan ibadah haji itu? Mohon jawaban dari Bu ya. Bukan saya boleh, itu dianjurkan. Kalau yang sebaiknya kita sendiri yang menghajikan orang tua kita itu. Tapi kalau kita sudah haji, kalau anak anda belum haji, ya lebih baik cari orang yang dipercaya di sana. Banyak itu tiap-tiap tahun, terutama mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Mekah atau di Madinah Nah, ditawarkan berapa dia suka diongkosi berangkatnya pergi ke Arafah itu. Itu sudah banyak dibicarakan dan memang ada hadis-hadis yang menguatkan hal itu. Boleh kita menghajikan orang yang telah meninggal itu atau mengupahkan orang lain menghajikannya. Apalagi pertanyaannya. Uh, untuk pertanyaan kedua, berasal dari saudara Masnun H. Masnun H. Malik maksud kami. Jalan Kelurahan RT 3 RK 2 Cinangka Sawangan Bogor. Bogor juga. Ya. Isi pertanyaannya begini Bu ya. Hmm. Yang pertama, salahkah seorang suami menceraikan istri dalam keadaan hamil 8 bulan dan Apakah berdosa jika seorang suami itu menceraikan istrinya tanpa salah sedikit pun? Itu pertanyaannya dia. Perkara mentalak itu diambil kepada hukum ialah hak si laki-laki. Bagaimana pepatah talak bagi si laki-laki, idah bagi si perempuan. Adapun orang tidak bersalah ditalaknya, itu dia salah. Tapi talaknya jatuh juga. Sebab itu kekuasaan mutlak bagi laki-laki tadi. Cuma oleh karena sekarang ini sudah ada peraturan di negara kita. Apatah lagi ada badan P4 kaum ibu kalau misalnya seorang istri merasa ditalak tidak bersalah, terutama sudah 8 bulan, sudah 8 bulan mengandung, itu lebih baik diminta diselesaikan keruh dijernihkan kusut diselesaikan mudah-mudahan jangan jadi talak jadi laki-laki yang mentalak saya istri 8 bulan mengandung lantas ditalak itu laki-laki begitu yang sudah tidak tahu aturan itu sekarang kan sudah ada aturan dalam negara kita adapun talaknya jatuh so itu hak dia perbuatannya itu tercela memang tercela sedangkan tidak bersalah tidak ditalak saja itu ada hadis inna abghadal halali inda Allahi appala satu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah taala ialah talak itu arti dibenci tidak disenangi tetapi talaknya jatuh ini ingat Misalnya dia benci lalu ditalak ini katakan karena perempuan tidak suka itu lantai talaknya tidak jatuh itu tidak ada itu jatuh. Ah, tapi kan sekarang karena ada penyelesaian-penyelesaian hakim atau pengajian agama dibawa ke sana dibicarakan baik-baik kan lebih baik daripada begitu saja. Nah, itu sudah untuk pertanyaan kedua dari saudara Mas Nun ini Bu ya, iya. masih berkaitan dengan soal perceraian. Gimana -mm. pertanyaannya berisi begini Bu ya. Mm -mm. Dalam suatu sidang agama, iya. perceraian di pengadilan agama itu pernah terjadi satu kali tapi tidak putus. Huh. Dan suami tidak mau lagi mengikuti sidang-sidang yang selanjutnya Bu ya. Apakah itu berarti syah perceraian itu? Iya, nikah itu kan saya sudah katakan tidak usah diulang dua kali lagi kalau laki-laki itu menceraikan cuma ada keterangan lain kalau sedang marah tergelak kan namanya pikirannya tertumbuk senang gelap mata oh, cerai oh, cerai tapi nanti antara satu jam di belakang dia sudah menyesal ah, ini bisa dikadukan lagi kepada pengadilan agama mungkin itu talaknya dianggap tidak jatuh. Jadi hal ini penyelesaian dengan hakim yang baik sekali soal seperti ini. Jangan dicerai, diselesaikan berdua saja. Negara kita sudah tambah teratur dengan adanya ulang-ulang yang demikian itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari saudari Mahmud ini, Bu ya. Iya. Eh, <clears throat> bagaimanakah menurut hukum agama Islam bila bayi yang dikandungan telah lahir dan kini berumur 8 bulan. Mm -hmm. Sedangkan bekas suami tidak pernah sama sekali melihat bayi itu. Mm. Bahkan juga tidak pernah kirim uang belanja. Mohon jawaban dari Buya. Itu kan sudah ada. Ada taklik ketika kawin. Kalau enam bulan laki-laki meninggalkan istrinya tidak memberi nafkah atau bahir atau batin. Tidak ada kabar berita. Itu perempuan sudah boleh datang kepada pengadilan agama mengadukan halnya dan itu tersebut dalam taklif dengan membayar 50 rupiah katanya tapi sekarang 50 rupiah itu cuma sebutan saja mungkin bisa berdamai juga barangkali entah berapa ribu membayar nah itu dapat diselesaikan bisa bercerai. Ada yang enam bulan, tidak ada berita, ada yang lebih lama lagi dua tahun, ada yang enam bulan, ada yang tiga bulan. Nah, itu lihat kepada bunyi taklik. Itu mesti pegang taklik tadi. Begitu Bu ya? Iya. Jadi untuk pertanyaan kedua telah selesai Bu ya? Iya sekarang pertanyaan ketiga berasal dari saudara Mah Maskun, karyawan PT Arjuna, Kampung Si Baru, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah cukup jauh juga. Iya Kalimantan Tengah itu Palangkaraya itu pusatnya ya.